Babul hal wal ismul mansubul mufassir liman bahama minal hayat. Hal adalah isim yang mansub menjelaskan apa yang masih umum belum jelas dari keadaan-keadaan. hayat disebutkan dalam catatan kaki yakni hayatu sahibihi wa sifatuhu waqta wuqu'il fi'li keadaan pemilik hal dan sifatnya ketika fi'il itu dikerjakan ya. keadaan pemilik hal sifatnya di saat fi'il itu dikerjakan Wal ismul mansub al mufassir liman bahama min al hayat. Imma min al fa'il ada kalanya. Hal itu menafsirkan apa yang belum jelas dari keadaannya fa'il. Contohnya ja'a Zaidun. Zaid datang. Ya, ini kan belum jelas. Hay'ah Zaid ketika datang, keadaan Zaid ketika datang. Sifat Zaid ketika datang. Maka dijelaskan dengan hal rokiban dalam keadaan berkendaraan. Wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifan. Maka Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir khaifan. Dalam keadaan takut. Pergi keluar dalam keadaan takut. Dijelaskan keadaan khuruj keluar dengan apa hal khaifan. Au minal maf'ul atau hal itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaannya maf'ul. Contohnya rakibtul farasa musroja. Saya mengendarai menaiki al-faras, kuda musroja dalam keadaan dia al-faras ini diberi pelana. Wa qawlihi ta'ala arsalnaka linnasi rasula. Ya, kami utus engkau kepada manusia sebagai seorang rasul sini rasulan didatangkan untuk menjelaskan atau mentaukid Bamir kaf ya. hal muakida yang fungsi mentaukid maf'ulnya Au min huma nahu laqitu Abdullah rakibaini atau hal itu datang untuk keduanya untuk menjelaskan keadaan keduanya fa'il dan maf'ul sekaligus Contoh laqitu Abdullah rakibaini. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan kami berdua perkendaraan. Juga hal datang dari naibul fa'il selain dari atau selain hal itu datang untuk fa'il dan untuk maf'ul juga datang hal untuk naibul fa'il contohnya Duriba Zaidun qa'iman Duriba Zaidun qa'iman Zaid dipukul dalam keadaan apa? Berdiri Kemudian hal juga kadang datang untuk isi majrur seperti tu bihindin jalisatan. tu bihindin jalisatan. Jalisatan adalah hal bagi isim yang majrur hindin. tu bihindin jalisatan. Juga hal datang dari mudhof ilaih. Tambahannya ya seperti ilaihi marji'ukum jami'a hanya kepada Allah kembalinya kalian seluruhnya jami'an adalah hal dari kaf pada marji'ukum eh, terkait dengan datangnya hal dari mudho uh, eh, dari mudhof ilaih ada khilaf di antara ahli nahwu. Kalau Sibawi dan Al-Farisi dan sebagian orang Basrah berpendapat bahwasanya boleh hal datang dari mudhof ilaih mutlakon secara mutlak tanpa syarat tanpa syarat kata si bawi dan Al-Farisi dan juga sebagian orang basroh boleh hal datang untuk mudhof ilai tanpa syarat sedangkan jumhur ahli nahu berpendapat bahwasanya tidak boleh hal datang untuk mudhof ilai kecuali dengan satu dari tiga syarat kecuali dengan satu dari tiga syarat syarat yang pertama agar amilnya adalah mudhof, agar amilnya hal adalah mudhof seperti dalam contoh tadi ilaihi marji'ukum jami'a marji'ukum jami'a hanya kepada Allah kembalinya kalian seluruhnya yang menasobkan jami'a adalah marji' mudhof, ini diantara yang membolehkan datangnya hal untuk mudhaf ilaih ketika amilnya hal itu adalah mudhaf. Ya marji' itu mengandung hadas. Fajami'an hal di sini jami'an hal. Kemudian yang kedua agar mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih agar mudhofnya merupakan bagian dari mudhofun ilaih. Seperti dalam contoh ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Maitan adalah hal dari akhi. Apa sebabnya dibolehkan di sini? datang maitan sebagai hal dari mudhof ilaih karena mudhofnya lahm adalah bagian dari akhi, ya kan? saudara mungkin tersusun dari daging, tulang dan yang lainnya. Lahm adalah bagian dari apa? ah Juga yang misalnya apa? wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Ikhwanan hal dari domir hak. Kenapa boleh? Karena sudur dada-dada adalah bagian dari mereka. Hum kembali kepada ahli jannah. Wa ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian ikhwana ya dalam keadaan mereka seperti saudara dicabut dari Allah kedengkian sehingga mereka bersaudara tidak ada kebencian kedengkian ini juga sama sudur bagian dari mereka Yang ketiga, agar mudhafnya agar mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih agar mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih dalam hal dalam hal boleh mudhafnya dibuang tanpa merusak maknanya. Agar mudofnya seperti bagian dari mudof ilaih dalam hal boleh dihilangkan tanpa merusak maknanya. Seperti anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim hanifa. Di sini hanifa adalah hal dari Ibrahim Kenapa boleh? Apa yang membolehkannya? Karena milah adalah seperti bagian dari mudhof ilaih dalam hal boleh dibuang milah tanpa merusak maknanya. Seandainya dikatakan anisabi Ibrahim Hanifah juga nggak rusak maknanya. Milah ini sebagai seperti bagian dari Ibrahim karena ketika dibuang milahnya tanpa merusak makna. Sampai dikatakan dalam sunnah Al-Quran Tabi Ibrahim Hanifa Benar itu Kalam Ya Nah itu Sohibul hal Ada yang dari fa'il Ada yang dari maful Ada yang dari nebul fa'il Ada yang dari Majrul Ada yang apa? Dari mudhaf Kalau dari mudhaf Kalau si bawi tidak mempersyaratkan syarat-syarat Yang lain mempersyaratkan Jumhur mempersyaratkan Kemudian syurutul hali wa syurutu sahibiha syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal wala yakunul halu illa nakiratan fa in waqa'a bi lafdhil ma'rifah fa muawwalun bi nakiratin dan hal tidaklah terjadi kecuali nakirah apabila hal terjadi dengan lafaz ma'rifah maka dia harus ditakwil dengan nakirah yang semakna dengannya. Nahu ja'a Zaidun wahdah, maka ditakwil dengan munfaridan. Sama maknanya munfaridan dengan wahdah. Munfaridan nakirah. Hmm. Ja'a Zaidun wahdah, i'rabnya ja'a fi'il madhi mabni ala fath Zaidun fa'il marfu' wahdah hal mansub wa alamat nasbi al-fathah adh-dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf. Atau sebelumnya dikatakan hal muawwal bi nakirah yaitu munfaridan wal ghalib kaunuhu mushtaqan wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mushtaq dan umumnya yang namanya hal itu mushtaq bukan jamid seperti yang mustaq isim fa'il isim maf'ul sigha mubalaghah ya. sifat musyabbah dan yang semisalnya Tapi terkadang dia datang dalam dalam keadaan apa? Jamid maka ditakwil dengan mustaq. Contohnya badatil jariyatu qamara tampak jariyah gadis itu qamara dalam keadaan seperti bulan ay mudhi'ah yakni bersinar qamaran adalah jamid di sini datang sebagai hal maka ditakwil dengan yang mustaq yang semakna dengan qamaran adalah mudhi'ah apa mudiyah. Misal ini apa lagi? Fatamassalalaha laha basharon sawiya. Basharon itu jamid dan dia jatuh sebagai hal. Dan malaikat menyerupakan dirinya di hadapan Maryam dalam keadaan seperti basharon sawiya, manusia yang sempurna. Wabi'tuhu yadan biyadin ay mutaqabidaini di antara contohnya hal yang muawal adalah bi'tuhu yadan biyadin saya jual barang ini yadan biyadin kontan mutaqabidaini dalam keadaan serah terima Ya Irobnya jelas ya Bi'tuhu fi'lun wa fa'il wa maf'ul باع في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يدا حال من الفاعل والمفعول من الفاعل والمفعول jadi yadan itu hal bagi fa'il dan maf'ul sekaligus mansub alamat nasbi al-fathah dhahira ala akhirih biyadin jar majrur ba harfu jar yad majrur bil ba wa alamatu jarhi al-kasra dhahira ala akhirih muta'alik biwajibil hafi biadin muta'alik dengan sesuatu yang wajib dibuang takdirnya kainan fi mahali nasbin pada mahalnya nasab juga hal hal juga ya. kenapa karena halia itu diambil dari keduanya ya dan biadin bukan dari ya dan saja dihasilkannya Jadi hal hal itu dihasilkan bukan dengan ya dan saja tapi dengan biadin juga. Ya, keduanya ditakwil dengan mutaqabidha ini. Saling serah terima. Contoh yang lain Udhulu rajulan rajulan ay mutarattibin. Masuklah seorang-seorang. Ya ini mutarattibin. Berurutan dalam keadaan berurutan, ngantri. I'rabnya ya, bagaimana? Udkhulu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun. Wa wal jamaah dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Rajulan hal min al-fa'il mansubu alamatu nasbi fatu akhirih. Demikian pula rajulan yang kedua hal juga mansub wa alamat nasbihi fathu akhir. Keduanya ditakwil wa huma muawwal bimushtaq. Keduanya ditakwil dengan hal yang mushtaq takdirnya mutarattibin. Mutarattibin. Ya, di antara juga baban-baban sering kan. Bab demi bab secara berurutan. Ya sudah, cukup dulu. Kita habis waktunya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan lima keadaan dari hal. Ya, yang diantaranya sudah kita sebutkan. Ya. Lima keadaan dari hal. Yang pertama hal dalam keadaan nakirah sudah. Yang kedua mustaq sudah juga yang ketiga, empat, yang kelima belum. Insya Allah nanti kita sempurnakan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik, syukur ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.